Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du faqala al mu'allif rahimahullahu taala ya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala masih membahas tentang uh, tentang dua perbedaan antara dini dan kauni maka yang terakhir adalah pembahasan tentang kalimat. Ya, maka ada kalimat kauni dan ada kalimat dini. Contoh kalimat kauni di halaman sebelumnya di surat Tahrim ayat yang ke-12 wasattaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi Kemudian contoh kalimat kauni yang lain adalah apa yang terdapat dalam hadis uh, eh, fisahi. Kata-kata fisahi biasanya maknanya adalah terdapat dalam kitab sahih. Artinya kalau nggak saya Bukhari ya saya Muslim. Namun di sini muhakik memberi catatan eh, yang terdapat dalam kitab sahih adalah hadis setelahnya. Adapun lafaz ini maka itu tidak ada di kitab sahih, adanya di kitab Sunan Abu Dawud, Jami' Tirmidzi dan Ibnu Sunni dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Kata muhakik dan kalau mau membaca rincian komentar tentang hadis ini, maka saya punya buku Ajalat Rahib al mutamani Fitah Kecil Kitab Amal Yaumi Walailah Libni Sunni Sebagaimana pernah kita singgung Bahasanya Para ulama menyebut wirid harian Dikir-dikir dan bacaan Dari bangun sampai bangun dari tidur sampai tidur lagi itu biasa disebut dengan amalul yaumi walailah dan terdapat banyak kitab yang berisi pembahasan tentang masalah dikir dan wirid harian dengan judul semacam ini amalul yomi walailah di antara yang terkenal adalah amal amal yomi walailah karya Ibnu Sunni demikian juga amalul yomi walailah karya Baihaqi Nah, di sini dikatakan saya Salim bin Al-Aid Al-Hilali punya takhrij untuk kitab Amal Yaumi Walailah karya Ibnu Sunni. Di antara doa yang terkenal dan berasal dari Amal Yaumi Walailah Ibnu Sunni adalah doa makan yang terkenal. Allah di bima Tanah wa qina benar Itu eh, doa yang terkenal ini ada di uh, dilihatkan oleh Ibn Sunni di kitabnya Amal Yaumi Walailah. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan, "Aku bikalimatillahi tamah." Aku berlindung dengan firman-firman Allah yang sempurna seluruhnya dari keburukan muka Allah dan siksa Allah dan keburukan hamba-hamba Allah dan dari keburukan godaan setan wa ayah duruni wa ayah buruk ni ninya artinya aku jika lu ada an kok yah turun kok ada nunnya jawabannya adalah nunnya dibaca kasra wa yah duruni dan aku berlindung kalau setan itu datang kepadaku mendatangiku Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan mana manazala manjilan siapa yang singgah di satu tempat yang di, yang tidak yang ketika dia safar singgah di satu tempat lalu mengatakan aku A'udzu nilai tamah, aku berlindung dengan firman-firman Allah yang sempurna, min syarril dari kejelekan makhluk yang dia ciptakan. Lam yadurruhu syai'un, maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakannya hatta yartahil sehingga dia meninggalkan min manzilihi dari ke tempat itu. Nah ini yang ada di kitab sahih, tepatnya di kitab Sahih Muslim dari Haulah bintil Hakim radhiyallahu anha. Maka bacaan ini a'udzu kalimatulai tamah, bacaan a'udzu kalimatulai tamah itu di samping bacaan ketika singgah di satu tempat tertentu dia adalah juga bacaan dikir sore maka kalimat a'udzu bi kalimat tammat min makhluk itu di ada dua letak ya, pembacaannya itu ada di dua letak yang pertama sebagai zikir sore dan yang kedua adalah sebagai bacaan jika seorang musafir Eh, singgah di satu tempat tertentu atau lewat di satu tempat tertentu yaitu angker, wingit eh, atau semacamnya. Dan lebih sampaikan fadilahnya, dia tidak akan diganggu, tidak ada satupun makhluk yang mengganggunya, baik jin ataupun binatang, sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Aku berlindung dengan firman Allah yang sempurna yang firman Allah tersebut tidak bisa dilanggar, tidak bisa dilewati oleh orang yang bertakwa, tidak pula oleh orang yang durjana. Dan aku berlindung dari keburukan apa yang Allah ciptakan dan apa yang Allah ciptakan. Doa, sampai dengan doa, sampai dengan kolak. Dan aku berlindung dari keburukan apa yang turun dari dari atas. Yang turun dari atas itu ada hujan, ada bledek Bamaya mayaruju fiha dan keburukan apa yang naik ke atas yang naik ke atas itu aman Dia antaranya adalah aman wa min syarri ma ardi dan dari keburukan apa yang dia ciptakan di muka bumi yang apa yang dia ciptakan di dalam bumi oh, ya yeah apa yang diciptakan di dalam bumi itu makhluk di bumi Wawisari mayakudu minha Dan dari keburukan Makhluk yang keluar dari bumi Keluar dari dalam bumi Ular eh, yang Rumahnya di dalam tanah Atau atau binatang-binatang yang lain Wawisari fitani laini wa nahar Dan aku dari keburukan fitnah yang terjadi waktu malam ataupun di waktu siang. Pemisahan kulit tarikim kata keberlindung dari keburukan segala sesuatu yang datangnya di malam hari. Pencuri, perampok, eh, datang malam hari atau binatang-binatang yang keluar kalau malam hari tiba maka aku berlindung juga ya Allah dari dari kejahatan semua yang datang di malam hari ila tariqan ya bi khair kecuali yang datang di malam hari dan dia datang dengan membawa kebaikan ya rahmah. Ya, tarik itu maknanya yang datang di malam hari. Oleh karena itu bintang Allah sebut dengan tarik karena dia datang dan muncul di malam hari bersama iwat tarik wa ma'atraka tarik an najmu taqib. Allah sebut An-Najm bintang dengan dengan sebutan Tariq karena dia hanya muncul di malam hari. Siang hari datang maka dia hilang. Nah, di sini di, kata Hakik derajatnya Hasan dikatakan oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la dan Ibnu Sunni. Dan yang dimaksud firman Allah yang sempurna yang tidak bisa dilanggar oleh orang yang bertakwa, tidak boleh oleh orang yang durjana adalah firman Allah yang Allah ciptakan dengannya berbagai alam semesta, yaitu kun. Falaya rujuk maka tidaklah bisa keluar dari firman Allah tersebut orang yang bertakwa tidak boleh orang durjana tidak bisa keluar dari penciptaan Allah, tanda Allah dan kuasa Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan firman Allah di niat adalah e, berbagai kitab yang Allah turunkan dan segala isinya berupa perintah dan larangan. Contohnya adalah watamat kalimat rabbika sidqaw wa adla. Dan telah sempurna firman-firman Rabbmu. Kalimat Rabbmu, kalimat di sini adalah kalimat diniyah yaitu Al-Qur'an Ya, Watamat kalimat rabbika sidqaw wa adalah Ini kalimat di sini adalah kalimat diniyah. yaitu isi kitab suci. Isi Al-Quran telah sempurna, sidqan jujur beritanya, adalah dan adil hukumnya. Nah kalau kalimat-kalimat Allah yang diniyah fa'ata'ahal abrar itu ditaati oleh orang-orang yang bertakwa dan diduhakai oleh Allah orang-orang yang durjana. Sedangkan wali Allah, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mentaati kalimat-kalimat Allah yang dinia dan mentaati ja'al yang dini, izin dini dan kehendak dinia Allah Subhanahu wa taala. Wa amma kalimatuhu al-kauniyah Adapun kalimat-kalimat Allah yang kauni maka itu tidak bisa dilanggar oleh orang yang bertakwa tidak boleh oleh orang durjana maka sunnya termasuk di bawah kalimat-kalimat Allah yang kauniyah semua makhluk sampai-sampai iblis bala tentaranya dan semua orang kafir dan semua orang yang masuk neraka maka makhluk seluruhnya meskipun mereka berkumpul fisumilul khalqi semuanya tercakup dalam ciptaan Allah semuanya Allah ciptakan wal masyiah semuanya diatur oleh kehendak Allah wal qudrah semuanya tunduk di bawah kuasa Allah wal qadari lahum dan semuanya tunduk dengan takdir yang Allah gariskan untuk mereka semua makhluk berkumpul bersepakat punya titik kesamaan fal khalqu wa istama'u maka makhluk seluruhnya itu punya titik kesepakat titik kesamaan semuanya ciptaan Allah semuanya uh, terwujud itu dengan kehendak Allah, semuanya tunduk dalam kuasa Allah dan semuanya mengikuti takdir yang Allah gariskan untuk mereka masing-masing. Ini titik kesamaan yang ada pada seluruh makhluk, manusia, jin, mukmin dan kafirnya. Fakat iftar, iftariku maka mereka itu punya titik perbedaan, seluruh makhluk itu punya titik perbedaan dalam masalah hal-hal yang Allah perintahkan, yang Allah larang, Allah cintai, Allah ridai dan Allah mukai Maka orang yang beriman mereka melaksanakan perintah, mentaati perintah dan larangan, melakukan apa yang Allah cintai dan Allah ridai dan menjadi apa yang Allah mukai Berbeda dengan orang kafir. Maka titik kesamaan seluruh makhluk adalah sama-sama dicipta, sama-sama tunduk dalam kuasa Allah, sama-sama diatur oleh takdir. Sedangkan titik perbedaan antara makhluk adalah dalam masalah-masalah dalam apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang dan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah mukai. Maka kekasih Allah yaitu orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang mengerjakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang dan bersabar terhadap musibah yang menimpa. Maka Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun terhadap Allah. Sedangkan musuh-musuh Allah, mereka lawan setan. Meskipun mereka di bawah kuasa Allah, namun Allah membenci mereka dan murka pada mereka. Allah membenci mereka dan Allah melaknat mereka dan memusuhi mereka. Wabas hadil jumali dan rincian panjang lebar tentang eh, kalimat-kalimat ini laumaudil ahok ada tempat yang lain Hanyalah yang kutulis di sini tambahan e, beberapa catatan atau peringatan tentang macam ilfarqi, poin-poin perbedaan antara wali Allah dan wali setan. macam farqi dan poin perbedaan yang membedakan di antara dua jenis wali tadi adalah dengan menilai mereka apakah sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak. Maka sebenarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia yang Allah gunakan untuk membedakan antara kekasihnya yang merupakan orang-orang yang berbahagia ataukah musuhnya yang merupakan orang-orang yang celaka. Dan dengan Rasul maka Allah membedakan antara kekasih Allah yang merupakan penghuni surga dan musuh Allah yang merupakan penghuni neraka. Dan dengan Rasulnya Allah Subhanahu wa taala membedakan antara kekasihnya yang merupakan ahlul huda wa rasyad orang yang mendapatkan petunjuk dalam ilmu dan dalam amal. Al-huda itu petunjuk dalam ilmu, Osyad atau ahusdu adalah petunjuk dalam amal. Dengan musuh-musuh Allah, alul ghayi wal fasad wal Dolar. Orang-orang yang berbuat kerusakan, orang-orang yang ghayi sesat dalam amal, wal Dolar, dan sesat dalam ilmu. Ya, itu tidak sesat dalam ilmu sedangkan ghayi itu kesesatan dalam amal dan Allah gunakan untuk membedakan antara musuh-musuh Allah yang merupakan tentara setan dan kekasih Allah yaitu orang-orang yang Allah catat pada hati mereka keimanan dan Allah kuatkan mereka biruhin minhu dengan ya, kekuatan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, tidaklah akan jumpai sekelompok orang yang beriman pada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Yaitu orang-orang kafir dan cinta yang tidak ada yang Allah tiadakan dari orang-orang yang beriman adalah cinta ha, kauni Ada cinta dini bukan cinta kauni. Cinta kauni itu tidaklah bertentangan dengan iman. Ada seorang anak yang punya orang tua musyrik, dia sayang sama ibunya, dia sayang sama bapaknya, karena dia adalah ibu dan bapaknya, maka ini cinta kauni dan ini tidak bertentangan dengan iman. Karena kecintaan itu ada dua macam, ada cinta kauni dan ada atau cinta tabi'i ya. dan ada cinta syar'i dini nah cinta yang Allah tiadakan Allah nafikan dari orang-orang yang beriman kecintaan terhadap orang kafir yang Allah tiadakan dan Allah nafikan dari orang-orang yang beriman adalah cinta dini syar'i dan bukan cinta tabi'i kauni tentang adanya dua jenis cinta ini telah diisyaratkan uh, oleh Ibnu Katsir di tafsirnya ketika membahas surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Ibnu uh, eh, Ibn Katsir mengatakan bahasanya Abu Thalib itu mencintai Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, membela Nabi, dan mencintai Nabi namun dengan cinta tabii dan bukan dengan cinta dini syar'i. Maka dari perkataan Ibnu Katsir di surat Qasas 56 tentang ayat uh, ini telah di manah Babda kita dapatkan adanya dua jenis cinta, ada cinta tabii, kauni dan ada cinta dini syar'i. Dan cinta yang Allah tiadakan dari orang-orang yang beriman kepada orang-orang kafir itu adalah cinta cinta syar, eh, cinta dini syar'i sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Rais di ceramah beliau Rosair Hamas dan sebelumnya Eh, dikatakan oleh Hasan Mukbil di kitab beliau Tuhfatul Mujib. Dan dikatakan oleh Sasalah Al-Fauzan di ya, apa, eh, terlihat atau salah beliau untuk Tohawiyah. Maka cinta yang Allah tiadakan dari dari orang kafir. Cinta yang Allah tiadakan dimiliki oleh orang yang beriman terhadap orang kafir itu adalah cinta cinta diri dan syar'i dan bukan cinta tabi'i. Ada pencinta tabi'i maka tidaklah bertentangan dengan iman. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan lelaki muslim untuk nikah dengan wanita kitabi dengan wanita Yahudi atau Nasrani. Dan tidak mungkin ada pernikahan kecuali ada cinta tabi. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan selaku muslim untuk asal syarat yang terpenuhi pernikahan dengan perempuan kitabiah, Nasraniyah atau Yahudiyah dan tentu adanya pernikahan ini adalah dibalik itu ada cinta namun cinta namun cinta yang Allah bolehkan ada cinta Tobi'i bukan cinta dini ada cinta dini Allah katakan la tajidu kauman oleh karena itu ada sebagian orang yang mengatakan uh, eh, bahasanya permusuhan kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi di Palestina adalah berkaitan dengan masalah tanah bukan dalam berkaitan masalah agama. Ya, ada orang punya perkataan semacam itu. Permusuhan kaum muslimin dengan orang Yahudi tetap berkaitan dengan masalah tanah. Jika mereka pulangkan tanah kita, eh, kita tidak akan memusuhi mereka. Bukan karena agama. Nah, alasan mereka karena kata mereka kata orang yang punya pendapat ini karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ya, untuk berhidup damai dengan orang-orang kafir bahkan Allah Subhanahu wa taala membolehkan lelaki eh, lelaki muslim untuk nikah dengan wanita kita kita biar Ini menunjukkan bahasanya pemusuhan dengan Yahudi itu bukan permusuhan agama. Memang kalau permusuhan karena masalah mereka jadi perampok yang merampok tanah kaum muslimin. Ya, ada sebagian orang yang punya perkataan semacam ini. Maka itu yang itu dibantah oleh sahabat Abdul Aziz Rais di di ceramah beliau Rasailillah Hamas dan beliau sampaikan bahwasanya eh, ini adalah mencampurkan dua hal yang berbeda antara al-mahabbah tabi'iyah dan mahabbah syar'iyah. Karena alasan yang dia yang mereka bawakan ya, alasan yang mereka bawakan yaitu seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita kita ya. Alasan ini ini membicarakan tentang masalah mahabbah tabi'iyah bukan mahabbah diniyah syariah sedangkan La tajidu qauman yu'minu bila wali wali akhir ini berbicara tentang ya, mahabbah yang syar'iyah. Wakala fi a'jai Allah berfirman tentang musuh-musuhnya dan sesungguhnya setan itu memberikan wahyu kepada para kekasih-kekasih mereka untuk membantah kalian. Maka Allah menetapkan bahasanya setan itu punya wali, itu orang kafir, para dukun dan yang lainnya. Dan di sini kita jumpai makna uh, makna wahyu dalam Al-Quran. Layuhuna ila awliyai. Wahyu di sini maknanya bisikan, was-was. Setan membisikkan kepada wali-wali mereka untuk membantah kalian. Demikianlah kami jadikan untuk setiap para nabi aduan musuh Rupa setan manusia dan setan jin. Maka Allah mengatakan dalam ayat ini setan itu ada setan manusia dan ada setan jin. Maka setan itu bukan setan jin, ada juga setan manusia. Maka ini ayat ini dalil bahasanya setan itu sifat yang ada pada jin dan ada pada manusia. Yuhi ba'du ila ba'din sebagiannya memberikan wahyu yaitu bisikan. Maka wahyu di sini maknanya bisikan. Zuhufal Kauli kata-kata yang indah huwa namun itu adalah tipuan. Dan Allah berfirman, "Qul nabi unabbiukum alaman man tanazzala syayatin?" Maukah aku beritahukan kepada kepada kalian orang yang setan itu turun pada padanya. tanazalu ala kulli afakin adim setan itu turun pada setiap orang yang pendusta dan banyak dosa. Yulkuna sam'a dan mereka mencuri-curi dengar yaitu berita langit. Ya. wa aksar mungkazibun dan mayoritas mereka adalah orang-orang yang bohong. Wa syu'ara yattabi'umul ghawun dan para penyair itu pengikut mereka adalah orang-orang yang sesat. Ala tara annahu fi kulli wadin yahimun Yulkul nasama mereka yaitu setan, itu memberikan asama. sama itu adalah berita yang mereka dengar dari para malaikat. Mereka sampaikan kepada para dukun. Dan mayoritas mereka adalah orang-orang dusta karena mereka tambahkan pada apa yang mereka dengar kedustaan yang banyak. Dan ini terjadi sebelum setan itu dihalangi untuk bisa mendekat ke langit. Dan para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat, itu diikuti uh, yang mengikuti mereka dalam syair mereka, maka mereka mengucapkan syair, bersair dan meriatkan syair dari para penyair. Maka mereka adalah manusia-manusia yang tercela. Tidakkah kau tahu anam liwadin yahimun? Bahasanya mereka dalam setiap lembah dari tafsir jalan lain maknanya lembah di sini adalah setiap lembah perkataan dan ya, jenis-jenis ya, perkataan. Ada pujian, ada celaan, ya, ada ratapan, syair itu macam-macam jenisnya, ada syair pujian, ada syair ratapan, ada syair uh, celaan. Yahimun yang mundu maknanya yang dun melewati. Artinya mereka melampaui batas dalam setiap macam atau jenis perkataan. Kalau penyair itu muji, maka muji berlebih-lebihan. Kalau mencela, maka mencela berlebih-lebihan. Kalau meratap, sedih karena kematian seseorang, maka eh, kesedihannya berlebih-lebihan. Semuanya berlebihan semua. Maka yang dimaksud lembah di sini bukan e, kalau di tafsir jalan lain bukan lembah nyata, e, bukan tanah lembah, akan tapi lembah abstrak yaitu jenis-jenis perkataan ada pujian, ada celaan, ada kesedihan karena meninggalnya seseorang dan yang lainnya. Wa anam puluh nama layak yaf'alun dan pekerjaan penyair itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan alias berdusta. Ya, demikian juga penyanyi itu hobinya dusta, cintaku hanya untukmu, ah, ngapusi semua itu, itu bohong semua. Ilalalina ya, aman wa amilus salihat Kecuali para penyair yang beriman dan beramal soleh Maka itu menunjukkan bahasanya tidak semua syair itu tercela ada syair yang tercela dan ada syair yang terpuji. Ini kalau masalah syair, ada yang tercela dan ada yang terpuji. Wa taqullaha katsira dan berkamiat Allah artinya masalah syair itu tidaklah menyibukkan mereka dari zikir. Itu syair yang tidak tercela. Maka syair adalah syair yang tidak tercela jika tidak menyibukkan orang dari zikir. karena gara-gara nyanyian atau gara-gara yang disebut nasid orang itu lebih banyak dengar nasid daripada dengar Quran maka ini seandainya isinya bule, isinya bagus tanpa musik sekalipun maka ini tercelak. Wang dan mereka membela diri yaitu dengan mereka mencaci maki mencela orang-orang kafir Mimba dimandulimu setelah mereka didolimi Yaitu setelah orang kafir mencela dan mengejek-ejek mereka Nah maka penyair yang semacam ini Bukanlah penyair yang tercela. Maka wong tasar mimba dimadulimu ini dalil menunjukkan bolehnya ngejek setelah diejek. orang-orang kafir itu mengejek kaum muslimin dengan syair. Kemudian ejek orang kafir ini dibalas oleh penyair kaum muslimin dengan syair juga. Dan Allah sebut perbuatan penyair kaum muslimin yang mengejek orang kafir setelah orang kafir itu mengejek kaum muslimin dengan syair maka balas diejek dengan syair pula Allah sebut waktu saru di mereka Membela diri setelah mereka dizalimi. Maka dimudahkan bolehnya mengejek orang lain yang memulai mengejek kita. dan akan taulah dan pasti akan taulah orang-orang yang dolim baik dari kalangan penyak ataupun yang lainnya ayam mengkolapin uh, eh, yang kalibun tempat kembali manakah mereka akan kembali setelah mereka mati. Fala maka ingatlah tentanglah di sini terdapat beberapa pendapat dari tafsir yang paling kuat lah di sini adalah harfu b. Ingatlah uqsimu bima tubsirun Aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat, wa ma dan aku bersumpah dengan apa yang tidak kalian lihat. Ya, uksimu bima tubsirun, aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat yaitu makhluk, makhluk, makhluk yang kalian lihat. Wa ma dan makhluk-makhluk yang tidak kalian lihat. Innahu sesungguhnya dia Al-Qur'an. Laqauli Rasulin Karim. Sungguh ucapan Allah yang disampaikan oleh utusan yang mulia yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul Karim di sini maknanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Al-Quran itu terdapat dua ayat yang punya innahu laqaulu rasulin karim namun maknanya berbeda. Yang satu adalah maknanya adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang satu adalah maknanya Jibril. Bagaimana nanti akan kita baca juga di lembaran di halaman setelahnya di halaman 157 di surat Takwir ayat yang 19 Nah, Rasulun Karim di sini maknanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat ini jadikan dalil oleh Mu'tazilah untuk mengatakan bahasanya Quran itu makhluk dan buatan Muhammad. Namun ini adalah satu dalil yang satu hal yang tidak benar karena roh kalau jika demikian maka berarti Al-Quran bertentangan karena di sini mengatakan dia adalah ucapan Rasul yang mulia itu Muhammad namun di ayat yang lain maknanya adalah Jibril sedangkan Al-Sunnah dan ini penafsiran yang benar mengatakan adalah inna ula qawli Rasulil Karim Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan Allah, firman Allah yang disampaikan oleh Rasul yang mulia. Nanti sini ucapan dinisbatkan kepada makhluk karena Allah yanglah yang memerintah Karena Allah yang memberi. Sebagaimana firman Allah, "Satu hari pilih sana kali tak B, ya. in alaina jama'u Faidah korokna jika kami telah membacakannya. Ada yang membacakan Jibril. Karena Jibril itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bisa disebut perbuatan Jibril itu bisa dinisbatkan kepada Allah. Dan di sini karena Allah yang memberikan wahyu itu kepada Muhammad, maka firman Allah bisa dinisbatkan kepada Muhammad. Bagaimana perbuatan Jibril bisa dinisbatkan kepada Allah? Faidah Namun tetapi Quran. Jika kami membacakannya, ikutilah bacaannya. Padahal yang dimaksudkan adalah Jibril. Jika Jibril membacakannya, setelah itu setelah selesai barulah kamu mengikuti untuk membacanya. Maka perbuatan Jibril dinisbatkan sebagai perbuatan Allah karena Allah yang memerintahkan Jibril. Demikian juga dalamnya dalam perbuatan Allah yaitu firman Allah dinisbatkan kepada makhluk itu boleh eh, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan firman-Nya itu kepada makhluknya. Wa ma wafiqalu syair dan Al-Qur'an itu bukanlah ucapan penyair, artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah penyair. Qalilan ma tu'minun, sedikit kalian sedikit sekali di antara kalian yang beriman, walau biqali kahin, bukan pula keucapan dukun Apa hubungannya kok Quran kok dikatakan bukan ucapan dukun? Karena banyak orang menganggap bahasanya Al-Quran itu bersaja. Ya. Orang-orang kafir mengatakan Al-Quran itu bersaja dan perlu diketahui yang terkenal dengan suka bersaja di masa jahiliyah adalah para dukun. Maka saja nutnya sama nun semua atau Rok semua belakangnya. Nah, itu di Masjid Jeliyah. Yang terkenal suka bersajak, itu adalah dukun dalam mantra-mantranya. Dukun-dukun Arab Jeliyah, itu kalau bikin mantra, sukanya jatuhnya sama. Dibuat nun semua. rok semua. toba semua. Di kalimat akhirnya. Oleh karena itu saja dalam e, di masa jeliah itu disebut saja ulkuhan. Sajaknya dukun meskipun bukan dukun katakan saja ulkuhan. Karena yang suka bersajak itu dukun. Maka ada orang kafir yang mengatakan Quran atau bersajak, oh berarti Muhammad itu dukun, ini adalah ucapan dukun. Maka Allah katakan, kau lebih kahin. Kau itu bukan ucapan dukun. Kalilah mata tadakkarun, maka sedikit sekali di antara kalian mengambil pelajaran. Peluatan silum tanzilun rabbil alamin, bahkan Al-Qur'an adalah satu firman Allah yang turun dari Rabb semesta alam. Wa anau walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Seandainya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu berani berkata-kata atas nama kami, yang tidak kami katakan lahatna minhu bil yamin ini saya akan kami pegang dirinya bil yamin itu dengan tangan kanan di tafsir jalan lain itu dicetakan saya dikasih catatan kaki untuk melihat surat Al-Maidah ayat 64. Ini itu maksudnya kita tetapkan akidah al-sunnah yang benar, yamin yang kita katakan tangan kanan. Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini di tafsir jalan dilakukan takwil. Yamin dimaknai dengan kudrah, kuat. Tsumma laqatna minhul watin. Kemudian akan kami potong watin, kuat jantungnya. Ya, watin adalah satu ular saluran darah yang bersambung dengan jantung yang jika pot, jika terputus maka matilah orangnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin maka tidak ada seorang pun dari kalian anhu hajizin yang Famaminkum min ahadil maka tidak ada satu pun dari kalian yang hajizin yang bisa mencegah kami untuk menghukum dirinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seandainya Muhammad itu berani mengatakan ini firman Allah padahal bukan, saya akan kami putuskan saluran atau urat lehernya. Dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi kami untuk memberikan hukuman pada Muhammad. Itu yang maksud. Nah, eh, Fama minkum min ahadin anhu hajisi. Wa inna dari Al-Qur'an la tazkiratul mutaqin peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa innala na'lamu anna minkum dan sungguh kami mengetahui bahwa di antara kalian ada orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah penyesalan bagi orang-orang yang kafir. Maka mereka menyesal, orang-orang kafir menyesal ketika mereka mendapatkan pahala orang-orang yang beriman dengan Quran dan melihat siksaan bagi orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Fadakir maka berilah peringatan fama anta binikmati rabbika hinin wala majnun maka tidaklah engkau dengan sebab nikmat yang Allah berikan kepadamu engkau ini menjadi dukun tidak boleh menjadi orang yang gila. Faliyatu bi hadis mislihi ingkan sadiqin maka telah mereka mendatangkan perkataan semisal Al-Quran dalam banyaknya dan e, kandungan kebenarannya, indah bahasanya, ingkar usodikin jika mereka adalah orang-orang yang benar. Fanazah subhanahu wa ta'ala nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aman aman taktarinu bi syayatin maka Allah Subhanahu wa taala sucikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari status sebagai orang yang berhubungan erat dengan setan Orang yang berbulan erat dengan setan adalah para dukun, para penyair, demikian juga orang-orang gila. Wabayana anna ladhi ja'al fil Qur'an malakun karim istofahullahu ta'ala. Dan Allah jelaskan bahasa yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang kepada Nabi membawa Al-Quran adalah malaikat yang mulia yang Allah pilih dan bukan setan. Allah berfirman, Allah yastafi minal malaikati rusulah wa minan nas. Allah memilih ya, eh, sebagian malaikat sebagai utusan dan sebagian manusia. Maka ayat ini dalil bahasanya e, kerasulan itu wahyu dan kenabian serta kerasulan itu adalah pilihan Allah dan bukan usaha manusia. Tidak sebagaimana akidah falasifah dan mutasawifah akidah janda akidah sesat ahli filsafat dan orang-orang sufi peranggapan bahasa kenabian itu adalah hasil usaha jeripaya manusia. Ya, sebagaimana pernah kita baca di halaman-halaman depan bahasa untuk jadi nabi itu ada tiga ya, tiga syarat kata orang-orang alim filsafat kebersihan hati dan, dan seterusnya. Dan Allah berfirman, "Wa innal Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang diturunkan dari Rabb semesta alam, Nazala bihul amin dibawa oleh roh yang terpercaya yaitu Jibril. Artinya Jibril itu tidak mengurangi, tidak nambahi. Diminta untuk datang kepada Muhammad, maka Muhammad tidak sebagaimana anggapan orang-orang Rafidah keyakinan bahasanya Jibril itu disuruh untuk nemui Ali malah nemui Muhammad. Ala qalbika litakuna minal mundirin dia datang pada hatimu supaya engkau menjadi orang yang berikan peringatan yaitu menjadi nabi bilisanin Arabian mubin dengan Al-Quran itu dengan menggunakan bahasa Arab yang menjelaskan maksud sejelas-jelasnya. Dan Allah berfirman berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang memusuhi yang bertanya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wahai Muhammad, siapakah temanmu? Atau kita lihat keterangannya ada di jalan lain. Ada seorang Yahudi bernama Ibnu Surya bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepada Umar tentang siapakah malaikat yang datang membawa wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi atau Umar mengatakan Jibril. Maka Orang Yahudi tersebut mengatakan dua aduuna ya bila ada Jibril itu musuh kami karena dialah yang suka bertugas untuk mengadab. Walau karena Mikail la amanna. Seandainya malaikat yang datang bawahi kepada Muhammad itu Mikail, tentu kami beriman. ana ya'ti bil khisbi wasilmi. Karena Mikail itu yang datang membawa kehijauan bumi, suburnya bumi, dan perdamaian. Uh, namun berkaitan dengan ayat ini, Sofi Rahman Mubakfri mengatakan uh, ini disebutkan oleh Tobari dalam tafsirnya atau Tobari menyebutkan dalam tafsirnya beberapa riwayat untuk ayat ini dan Bukhari meriwayatkan dari Anas semisal kalimat ini yang kalimat ini diucapkan oleh Abdullah bin Salam sebelum dia masuk Islam. Jibril itu musuh kami dan seterusnya. Eh, kalimat semacam ini pernah disampaikan oleh Abdullah bin Salam sebelum dia masuk Islam dalam berat Bukhari. Namun kalau dalam berat Bukhari tidak ada penjelasan kalau kalimat inilah yang jadi sebab turunnya ayat. Maka Allah katakan, Kul eh, katakanlah pada orang-orang Yahudi siapa yang menjadi musuh Jibril. Maka adalah dia mati dalam keadaan marah. Karena sudah Jibril itulah yang menurunkan Al-Quran ala qalbika pada hatimu dengan izin Allah. Ini izin apa? Izin kau apa izin syar'i? Hah? izin syar'i dengan perintah Allah. Wasatu kalima baina yadayhi yang Al-Qur'an itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian dan petunjuk dari kesesatan dan kabar gembira berupa surga bagi orang-orang yang beriman. Faidah kau Al-Quran maka jika engkau tidak membaca Al-Quran maka bertawatlah kepada Allah mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk sampai firman Allah bahkan mayoritas mereka tidak tahu. Kul katakanlah nazalahul kudus. Al-Quran itu diturunkan oleh roh yang suci yaitu Jibril dari Rabbmu bil haqqi dengan membawa kebenaran supaya Al-Quran itu meneguhkan hati orang-orang yang beriman bagi petunjuk dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Apa makna hak di sini? Yeah. di tafsir jalan dikatakan bil hak di sini muta'alliq ke nazala. Benar-benar berarti maknanya benar-benar Allah turunkan. Benar-benar turun dibawa diturunkan uh, turun dibawa oleh Roh Kudus yaitu Jibril. Ya. Nazalahu al turun dibawa bawah Roh Kudus yaitu Jibril mirab dari Rabbmu bil haq dan benar-benar Jibril yang membawanya. Itu makna al-haq di sini. Karena bil haq dalam Al-Quran bisa maknanya e, berisi kebenaran dan bisa maknanya benar-benar. Ya. Al-haq itu atau bil haq itu kadang kita jumpai kita baca Al-Quran maka perlu diketahui maknanya bisa membawa kebenaran, mengandung kebenaran, tidak mengandung kesalahan, namun murni benar, bisa juga maknanya adalah benar-benar. Nah, di tafsir jalan lain dikatakan bahasa bilhak di ayat ini adalah ke nazala yaitu berarti artinya benar-benar diturunkan oleh Jibril. Fasamahu maka Allah menyebut Jibril dengan sebutan roh amin atau roh kudus. Fala lanya harfu tanbih tambahan. Hei ketahuilah uksumu bil Aku bersumpah dengan sesuatu yang tersembunyi. Al jawaril hunas yang berjalan yang bersembunyi. Walaili as wa datanafas tanaffas. Innahu laqawli rasulin karim. Untuk ayat ini sudah ada tafsirnya dari Syekhul Islam Rasul mengatakan, aku yaitu Allah bersumpah dengan khunnas. Apa itu khunnas? Al-kawakib. Khunnas adalah artinya bintang-bintang alatifis samai yang ada di langit takunu khonisatan yang bintang-bintang itu tersembunyi itu mukhtafi mukhtafiyatan qabla iha bersembunyi sebelum muncul Fa'idha taharat ra'ahan nasu jariyatan fisamai. Jika sudah muncul, maka manusia melihat eh, bintang tersebut berjalan di langit. Maka Allah katakan al-jawari yang berjalan. Al-kunnas dan bintang dan bintang itu kunnas maksudnya faida jika bintang itu tenggelam dahabat ila kinas. Dia pergi kepada kinas. Aladhi yahjibuha yang menutupinya. Sehingga dia tersembunyi lagi. Maka kunna saat kita katakan yang tersembunyi, yang berjalan pada saat muncul, wa kunnas dan tersembunyi pada saat tenggelam. Maka kunnas itu tersembunyi sebelum muncul. Kata Syekhul Islam, apa beda? Khunnas sama kunas. Kunas itu bintang sebelum munculnya. Setelah muncul al-jawari. Setelah itu tenggelam maka khunnas. Walaili as as dan malam jika as as. maknanya jika jika malam tidak akbar jika pergi jika malam pergi kalau malam pergi apa yang terjadi? Akbala subuhu, pagi pun datang. Sehingga wasubuhu buat wasubuhu ida tanafas dan pagi apabila datang tanafas maknanya akbala datang. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah yang disampaikan oleh Rasul yang mulia, utusan yang mulia yaitu Jibril alaihissalam. Maka di sini terdapat innaulah kalau Rasul Karim namun Rasulnya adalah Jibril. Tadi kita sampaikan innaulah kalau Rasul Karim itu ada di dua ayat. Ada di surat Takwir sama di surat apa sebelumnya? Hah? Di surat Takwir sama sebelumnya di surat Al-Haqqah. Namun maknanya beda. Kalau di surat takwir, Rasul Karim, utusan yang mulia itu maknanya Jibril. Kalau di surat hakah, Rasul Karim itu maknanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Jibril itu adalah Rasul, sebagaimana Muhammad adalah Rasul. Maka Rasul itu ada dua macam, ada Rasul Malaki, ada Rasul Bashari. Rasul dari bangsa mereka dan ada Rasul dari bangsa manusia. Dikuatkan kuatin idadil arsi makin muta'in sama amin. Jibril itu adalah malaikat yang kuat, makin punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang punya ars muta'in sama amin. Jibril itu adalah malaikat yang ditaati sama di sana di alam malaikat amin dan dia adalah malaikat yang bisa dipercaya. Apa maknanya? Muta'in fisama. Dan malaikat yang ditaati di, di di dunianya para malaikat yaitu di langit sama di sana amin dia adalah malaikat yang bisa dipercaya bahwa sahibukum bimajnun dan temanmu teman kalian baik orang-orang musyrik Mekah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang gila maksudnya adalah sahibukum alladzi manallahu alaikum bihi I'tfaasa ilaikum rasulan min jinsikum yashibukum id kuntum la tutikun antaral malaikata. Dan teman kalian yang Allah memberikan nikmat kepada kalian dengannya karena Allah mengutus mengutusnya sebagai rasul bagi kalian min jinsikum dari jenis kalian yaitu sama-sama manusia yang dia itu ya, lama bergaul dengan kalian sehingga kalian tahu karakternya kejujurannya. Kenapa yang diutus Rasul untuk kalian adalah manusia juga? Karena kalian tidak kuat jika jika harus melihat para malaikat. Kalau seandainya Rasulnya itu malaikat, manusia tidak kuat untuk melihat malaikat. Sebagaimana dalam ayat yang lain, وَقَلُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ malak. Mereka orang-orang musyrik mengatakan, seandainya yang jadi Rasul adalah malaikat. Yang diturunkan wahyu, yang mendapatkan wahyu adalah malaikat. Kami mau beriman. Ya, mereka mengatakan, seandainya Rasulnya adalah malaikat, kami mau beriman. Maka Allah bantah. Kalau angzalna malakan lakudil amru, thumma la yungbarun. Seandainya kami turunkan malaikat, habis sudah urusannya. Kemudian mereka tidaklah ditunggu-tunggu, tidak telah diberi waktu, walau ja'annahu malakan la ja'alnahu rajulan falalabasna alaihim ma yalbisun. Kita lihat di surat Al-An'am. Ayat 8 dan Wa qalu laula, laula di sini maknanya hala. Hala itu ada terjemahnya tapi dalam bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia nggak ada terjemahnya. Laula itu maknanya hala, hala itu maknanya mbok yo. Itu mbok yo itu nggak ada bahasa Indonesia nya. Mbok yo itu ya kalimat untuk apa? Uh, untuk nah, ya pengingkaran namun pengingkaran namun mengandung untuk harapan <laughs> mengingkari namun juga mengandung harapan ya kurang lebih seandainya lah tapi itu juga kurang lebih unjila alaihi <clears throat> diturunkan padanya yaitu diturunkan pada Muhammad seorang malaikat yang punya tugas mengatakan Muhammad itu benar orang-orang musyrik usul mbok yo ada malaikat yang nemeni Muhammad tugasnya malaikat ini mengatakan Rasul Muhammadnya adalah benar <clears throat> maka Allah katakan seandainya kami turunkan malaikat yang bertugas untuk memberi saksi Muhammad sudah benar sebagaimana usulannya mereka berikan lalu ternyata mereka tidak beriman la amru habis sudah urusan mereka. Artinya Allah azab mereka, Allah binasakan mereka. Tumalah yudhawun kemudian mereka tidak lagi diberi waktu untuk bertobat. Atau diberi kesempatan untuk meminta maaf. Dan demikianlah kebiasaan Allah pada orang-orang sebelum mereka. Yaitu Allah membinasakan berbagai umat setelah Allah wujudkan usulan mereka jika setelah usulan itu dikabulkan mereka tidak beriman. Maka kebiasaan Allah, sunatullah, kalau umat para nabi ini usul sesuatu, kemudian Allah kabulkan, setelah Allah kabulkan nggak beriman, maka Allah habiskan mereka. Walau ja'alnahu malakan. Seandainya kami jadikan rasul yang kami utus itu adalah malaikat, la ja'alnahu rajula. saya malaikat tadi kami jadikan kami bentuk, kami turunkan dalam bentuk manusia. Ai ala surati. Bisa akan turun dalam rupa manusia supaya, supaya manusia bisa melihatnya. Maka ayat ini menunjukkan eh, tidak ada kekuatan bagi manusia untuk melihat malaikat dalam wujud aslinya. Mata manusia itu nggak kuat untuk melihat wujud malaikat satu makhluk yang tercipta dari cahaya. Oleh karena itu Allah katakan seandainya Rasul untuk manusia itu adalah malaikat, niscaya tidak turun dalam rupa malaikat yang asli, dan Allah akan ubah bentuknya dengan bentuk manusia. Maka ada satu pelajaran penting di sini. Maka klaim wali-wali sufi yang mengklaim kalau dia lihat malaikat dalam bentuk aslinya itu adalah klaim dusta. Karena mata manusia nggak kuat untuk lihat malaikat berdasarkan ayat ini. Kalau malah malakal jalan rojula nggak nggak kuat. Nah, kalau masih mana, mata manusia biasa semacam ini. Kemudian Allah katakan, walalabasna alaihim Dan seandainya kami Rasul yang kami utus adalah malaikat yang kami beri bentuk dengan bentuk manusia, lalabasna alaihim. Ini saya akan kami buat eh, akan kami buat kesamaran bagi mereka. Mayal bisun yang membuat mereka itu sama. Akan kami buat kerancuan pada mereka sebagai mayal bisun yang membuat mereka itu jadi rancu. Artinya apa? Mereka akan mengatakan tidaklah ini kecuali manusia seperti kalian. Padahal itu sebenarnya malaikat. Namun seandainya Rasul yang Allah kirim itu adalah malaikat, rupanya rupa manusia, dan nanti orang-orang kafir itu akan komentar, eh, juga manusia seperti kalian. Jadi jadi alasan untuk tidak mau beriman. Walaqad ra'ahu bil ufukil mubin dan Nabi telah melihat Jibril dalam bentuk aslinya di ufuk yang nyata. Itu ketik ya, di ufuk wa ma 'alal ghaibi dan tidaklah Nabi Muhammad saw itu uh, berkaitan dengan ghaib bidonin bidonin maknanya adalah mutaham tertuduh dalam masalah ghaib. Dia tertuduh dengan dusta dalam masa, berdusta dalam masalah gaib. Dalam riwayat yang lain oh, ada riwayat yang di dhonin pakai dha. Nah kalau zonin pakai dha maka maknanya mutahab. dan riwayat yang lain zonin pakai dhat. Ada dua kiroah Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhonin dari kata-kata dhon maka kalau bidonin maknanya mutaha. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah orang yang tertuduh dalam masalah gaib yang Nabi sampaikan. Dalam doa yang lain bidonin, donin maknanya bakhil. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang bakhil untuk menyampaikan berita gaib, yaitu wahyu yang Allah berikan. Namun Nabi akan sampaikan. Yaitu orang bakhil yang menyembuhkan ilmu dan tidak mau memberikan ilmu kecuali bijulim dengan upah. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang menyebutkan ilmu yang tidak mau menyampaikan ilmu kecuali biiwadin dengan upah. Wa ma huwa biqali syaitani rajim dan Al-Qur'an itu bukanlah ucapan setan yang terkutuk. Maka nazaha maka Allah sucikan Jibril alaihissalam an ayyakuna syaitanan. Ya. Maka Allah sucikan Jibril Allah katakan Jibril itu bukalah setan. Kamana zaha Muhammadan sebagaimana Allah sucikan Nabi Muhammad an ayakuna syairan au kahinan. Dan dengan Allah katakan Muhammad itu bukanlah penyair, bukan pula dukun, demikian juga Jibril yang datang itu bukanlah setan. Demikian kita baca kesempatan pagi hari ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu